Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qaili fi kitabihil azizil karim. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد أفضل الخلق أجمعين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'd Sa'adatul afadil علماءنا الكرماء ومشايخنا الأعزاء ingkang sangat kula takzimi ingkang kula suwuni pangestu kula suwuni pendonga para alim para bapak kiai para ibu nyai masyayikh asatid para sesepuh lan bini sepuh pejabat pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati sahibat dakwah panjenenganipun Bapak Budi Prasetyo Didik Prasetyo dan keluarga yang berbahagia para bapak, para ibu, para sederek, hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at, ingkang sangat kula hormati rahimakumullah. Dalu menika kula disuwun untuk memberikan apa yang disebut dengan mau'idhah hasanah begitu tadi kalau saya nggak salah dengar nuwun sewu mau'idhah hasanah itu mudah mau'idhah hasanah niku penting tapi ada yang jauh lebih penting daripada sekedar mau'idhah hasanah adalah uswatun hasanah banyak orang yang pandai memberikan mau'idhah hasanah tapi tidak pandai memberikan uswatun hasanah akeh wong sing pinter ngekei mau'idhah hasanah tapi ora pinter dadi uswatun hasanah sak pirang-pirang wong sing alim cangkeme tapi bodho atine bodho amaliae pinter ngomel tapi ora pinter ngamal wong ngono biasa diwadani jarkoni iso ujar tapi gak iso ngelakoni contohnya gak aduh-aduh sing ngomong dewe <clears throat> mula nek bahasane Anwar Zahid serual bedah kecantol katil ora gelem dondomi kakean kojah kakean dalil nanging ora gelem ngelakoni pancen nuturi niku gampang sing angel ngelakoni akeh wong sing pinter nuturi wong liya tapi ora pinter nuturi awake dhewe mula aja kaget akeh wong sing pinter ajak-ajak kerukunan tapi dekne dhewe karo tangga-tanggae gak gelem rukun wonten napa mboten lho ya kathah akeh wong sing pinter narik urunan tapi dekne dhewe gak melu urun nek dikongkon narik ya cepet oleh hancene pinter diluk narik entuk duit akeh takoni tanggae cak sampean narik ngene iki sampean dhewe wis urun ta dorong oh aku ku gampang rek lah ya gampang wis ta dorong ya dorong <laughs> nduk kene ana ah sing model ngoten niku wonge ya jauh urip anu jenenge sapa Bu Ancen nuturi niku gampang sing angel ngelakoni kalau soal mau'idhah hasanah yang biasa dipakai untuk istilah tausiah pidato ceramah Indonesia ini juara gudangnya negara sak donya e, gak ana sing ngalahno Indonesia dalam hal tausiah pidato ceramah mau idoh hasanah Timur Tengah e lo kalah padahal Timur Tengah sebagai power of Islam sentral kekuatan Islam itu dalam hal pidato ceramah tausiah mau idoh hasanah gak apa pane dibanding Indonesia Indonesia ki juara acara opo mesti onok mau idoh hasanai di setiap event setiap momen di berbagai kesempatan setiap acara dikei mau idoh hasanah peringatan hari besar Islam kewabeh gak mau idoh hasanah mulai peringatan tahun baru Hijriah satu Muharram mau'idah hasanah mangke 10 Muharram yaumu Asyura mau'idah hasanah peringatan Maulid Nabi mau'idah hasanah peringatan Isra wal Mi'raj mau'idah hasanah menyongsong bulan suci Ramadan mau'idah hasanah peringatan nuzulul Quran mau'idah hasanah halal bihalal mau'idah hasanah gaya masjid dadi peresmian masjid mau idoh hasanah gaya rumah dadi tinggoni yo mau idoh hasanah uang kate berangkat haji tiga i mau idoh hasanah teko haji yo mau idoh hasanah pokok manusia di Indonesia ini mulai lahir procot nganti mate oek tiga i mau idoh hasanah terus sik ning jero kandungan sik ning jero weteng nalika meteng niku lho walimatul hamal mau'idah hasanah mari ngono terus walimatul mana yo mau'idah hasanah memberi nama anak walimatul tasmiyah mau'idah hasanah walimatul aqiqah yo mau'idah hasanah mengkhitankan anak walimatul khitan yo mau'idah hasanah menikahkan anak walimatul arus ya mau idoh hasanah di Indonesia ini yang belum pernah ada itu hanya mau idoh hasanah dalam rangka walimatul pegatan jadi mek pegatan tak ini gak dikai mau idoh hasanah wong wis mati ae sik dikai mau idoh hasanah kok gini apa Ibu bapak jamaah yang saya hormati rahimakumullah dari banyaknya mau idoh hasanah yang ada di setiap acara, setiap event, di berbagai kesempatan, di banyak tempat. Tapi kenapa tidak mampu membuka mata hati dan kesadaran orang lain? Mau itu hasanah yang ada, kenapa tidak bisa mendandani? Apa mendandani? Ya mendandani, tatanan masyarakat menjadi baik, karakter moralitas masyarakat menjadi baik sebab hanya mau idohnya yang hasanah bukan uswatun hasanah Allahumma salli ala Muhammad padahal kalau kita baca sejarah betapa keberhasilan Rasulullah dalam berjihad dalam berdakwah dalam mengislamkan dunia memperbaiki moralitas manusia itu juga karena uswatun hasanah mau itu hasanah itu hanya bagian dari cara untuk memudahkan uswatun hasanah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya hormati rahimakumullah kita agar hidup ini benar nggak salah selamat gak ciloko mulya kaino kita diperintah untuk meneladani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam seluruh aspek kehidupan urusan nopo nyontoh kanjeng Nabi urusan pendidikan nyontoh kanjeng Nabi urusan politik nyontoh kanjeng Nabi sosial kemasyarakatan nyontoh kanjeng Nabi ibadah itba Rasulullah mesti bener gak kira keliru mesti selamat gak kira sasar mesti mulia gak kira terhina kulon jenengan niki kan niru kanjeng nabi oleh Allah diparingi contoh kanjeng nabi lapo menungso kok dikengken nyonto kanjeng nabi sebab satu kanjeng nabi ku menungso kulon jenengan menungso diparingi contoh menungso dikengken nyonto. menungso pas ibarat kucing nyonto kucing pas lenek kucing kok nyonto codot gak kira pas kalau sampan niki menungso alhamdulillah niki sing rawuh kuatah sangat niki sedaya menungso apa ono sing duduk menungso oh iya menungso kabeh lah kalau sama niki menungso dikengken nyonto kanjeng nabi lah kanjeng nabi ku yang menungso pas lah nek menungso dikongkon nyonto malaikat gak pas wong menungso butuh mangan malaikat gak atik mangan menungso yo butuh ngombe malaikat gak atik ngombe menungso butuh turu malaikat gak atik turu menungso butuh kawin malaikat gak atik kawin makanya nyonto kanji nabi ku pas kanji nabi yo nikah kok umpama nyontoh tenggene Nabi Isa sing temenan ya gak oleh rabi wong Nabi Isa gak rabi Bapak Ibu kula niki secara pribadi andaikan dalam Islam kiai kok gak oleh rabi aku milih prai eh gak dadi kiai gak pateken ora rabi kok gak oleh ora rabi ku mengandung vitamin kok no. Kita disuruh nyontoh Rasulullah karena memang Rasulullah manusia. Secara kurikulum desain, beliau manusia. Struktur organ tubuh sama dengan kita, manusia. Kebiasaannya manusia, tapi beda. Halo. Eh ra direken kok. Kanjeng Nabi ku yo padha karo kula menungso. Ya makan, ya minum, ya tidur, ya pernah susah ya tahu ayam ya nikah samalah dengan kita maka saya pernah sampaikan bedanya kita dengan Rasulullah itu nggak banyak sedikit kalau Rasulullah sedikit tidur kalau kita sedikit-sedikit tidur kan bedanya sedikit kalau Rasulullah itu sedikit makan kalau kita sedikit-sedikit makan Rasulullah itu sedikit marah kalau kita sedikit-sedikit marah kan sedikit bedanya kalau Rasulullah sedikit-sedikit istighfar padahal nggak punya dosa sedikit-sedikit istighfar itu Rasulullah kalau kita hanya sedikit istighfar Rasulullah sedikit-sedikit berdoa kalau kita cuma sedikit doa Rasulullah sedikit-sedikit sodakoh kalau kita hanya sedikit Koyok gak terima diarani sedekah sedikit. Saya umpama ki umpama tempat ngumpul ngene iki terus ana panitia ider sorban apa kardus narik sedekah kayak pembangunan masjid. Ibu, bapak jenengan yang betul duit anak satu sewu, satu sewu, rong puluh sewu, sepuluh sewu, lima sewu, sewu sing dilebono kardus yang piro sampeyan jawab sewu bawan ngono ku ya gak izin Oke, Basharun lakal bashar. Manusia tapi tidak seperti lazimnya manusia, tidak seperti umumnya manusia kebanyakan. Itu Rasulullah karena istimewa. Ibu bapak, sebagai manusia Rasulullah juga tidur. Sami yang meriki ya turu. Nanti toki kampungnya. Gerabakan Podo Kanjeng Nabi sare wong gerabakan yo ya turu tapi tidurnya beda. Kalau Rasulullah tidur hanya kedua mata beliau yang tertidur, hatinya tetap terjaga. Namung netrane engkang sare, atine tetap melek. Nek turune wong gerabakan, blek sek oek. mata masih tau ana beledek Kaget. lawang beledek kok. Masa ana beledek ngek ya gak beledek ya, ya dor ngono. Sebagai manusia Rasulullah juga berkeringat. Padha wong gerabakan ya keringetan sama tapi keringetnya beda. Keringetnya Kanjeng Nabi wangi, luweh wangi timbang minyak kasturi. Di zaman yang waktu itu belum ada minyak wangi, wong kok ketetesan keringete kanjeng nabi sak tetes ae petang puluh dino wangi gak iso hilang jadi keringete kanjeng nabi wangi nek keringet muyu hmm kena gaya bumbu sayur asem serasa no dewe lah sebagai manusia Rasulullah juga berludah kanjeng nabi ku yang ngidu Padha wong gerabakan yang itu cuma idune beda. Idune Kanjeng Nabi niku obat. Bapak Ibu jenengan kemutan ketika Rasulullah shallallahu alaihi wa alihi wasallam berangkat menempuh perjalanan hijrah meninggalkan Makkah menuju Madinah dibarengi Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dikejar sama orang kafir Quraisy gek wong kafir sing godak niku wakeh Kanjeng Nabi digodak wong kafir singidan ndek jero gua kali Sayyidina Abu Bakar Nalapo Kanjeng Nabi kok atik singidan barang kenapa pakai bersembunyi apa wedi ketangkep apa wedi kalah apa wedi gak selamat apa kuatir gak tekan gon mboten andaikan kanjeng Nabi nggak bersembunyi pun mesti selamat sampai tujuan soalnya kanjeng Nabi ku lakon nggak kira kalah wong lakon ini sepeda karo gajah mada ya. lakon nggak kira kalah lo kok pakai bersembunyi barang ini mengisyaratkan bahwa ikhtiar itu harus dikerjakan uang itu kudu ikhtiar semeleh ya semeleh pasrah ya pasrah tapi ikhtiar kudu dilakoni lawang kanjeng nabi ae perjalanan hijrah dikejar orang-orang kafir sembunyi kok mulane penjenengan nek loro duwe penyakit gek wis kronis ya jantung ya paru-paru ya liver kepingin waras ikhtiare kudu dilakoni berobat to gelek tombol Aja kok terus pasrah tok, gak gelem berobat. Ambekane wis mengkis, mengkis. Hmm. hmm. penyakit sing gawe Gusti Allah. Waras sing gawe Gusti Allah. Anak Gusti Allah gawe waras pira wene, neng gak gelem berobat. Insyaallah bongko Saman lek kepengin soge, ikhtiar nyambut gawe, Pak. Aja kok terus, hmm, rezeki sing gawe Allah, rezeki sing ngegeki Allah, gak gelem kerja ning masjid muter tasbih tok penggaweane wer wer wer wer. <laughs> Nah lambene gak mari-mari leh maca wiridan Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi wer wer wer. wer. <laughs> anggite mari ngono terus duit itu grutuk grutuk grutuk grutuk grutuk teko langit ini duit mbahmu ah ini nyambut kai, wong lanang ngono dapurane toto omah disengap karo bojone wis warek lah mangan masjid kon ah, ngono Engkate mangan sego sik nyiduk oleh sak entong disentak. Gantik mangan sego, tasbihmu kletak ana ngono. Lek kurang tak jukono tasbihku. ada wong lanang disengap wong wedok yang melungker kok. Lu dokter lu sentak bojone melungker. Profesor sentak bojone nyonyor kok. itu nggak ada konco titele luar negeri MA. Di omah diseneni bojone iso mudhun dadi MI yo. Makanya saya sering sampaikan aku iku iso ceramah iku lek ndek jaba ngene iki ndek omah diamuk bojo yang kaya kethek ketulup ngono ngarep urip mataku tok ketap kedip ngono mbuh wong wedoke mengandung apa sampeyan kepingin iso berangkat haji ya kudu ikhtiar ojo terus jaga no oh haji ku panggilan masih yo soge lek gak oleh panggilannya Allah gak iso berangkat masih yo melarat nek dipanggil Allah yo berangkat gak gelem ikhtiar gelek duit ditabung gak daftar ya dipanggil tapi yang manggil malaikat Israel ono wong aneh kadang-kadang tanggoe kate berangkat haji diwarani cak aku titip foto iki cak pendem ndek kono cak titip foto dikongkon mendem ndek kono karepe ben iso nyusul berangkat haji Ya haji tapi yo fotone tok iku iku jazahe kiai ndi ngawur tok ono maneh tanggoe kate berangkat iku nek pesen cak aku celuk cak ndek kono cak temen celuk encak ya njaluk diceluk karepe ben iso nyusul berangkat haji mencelak celuk enggak daftar kok celuk masih nyeluk nganti umur cangkeme yo gak iso berangkat. Wong haji ku padha karo sampean ndek nggone dokter ngono iku lho. Sampean berobat ndek nggone dokter kepengin dipanggil karo dokter iku ana aturane. Gak moro-moro dipanggil. Pertama, daftar dhisik ndek buku tamu mari daftar ngono sama oleh nomor urut mari ngono terus antri Lewes santri antri baru dipanggil karo dokter. haji yang ngono kepingin dipanggil Allah ibadah haji pertama daftar Lewes daftar kok oleh nomor porsi mari ngono antri sik dipanggil karo Allah wong berobat karo pendek ngone dokter gak gelem daftar ngadeg ning ngarepe pager dipanggil napa mboten karo dokter enggak kira ana wong berobat yang dipesen lek waran dokter lek kok nyelok aku lek <laughs> yo enggak kira diceluk pokoknya modale lek kepengin iso haji niku jare wong tua biyen cengkir karo tebu ngertos cengkir Bu nek wis kenceng dijungkir <laughs> kencenge pikir tebu antepe kalbu pokok janji kenceng pikire antep kalbune iso berangkat temen maksudnya ana oh, uang iku pancen saking kepingine berangkat sowan nang kiai njaluk donga yai nyuwun pendonga mugi-mugi kula saged tindak haji yai kula kepengin tindak haji oh iya tak dongakno tapi ya kudu ikhtiar no gak suwe iso lunga haji kon nggih yai terus pundi carane yai akhirnya karo yai ini wes kon nandura pelem neng tegalmu engkau peleme wa tebasno berangkat haji kan, wangi temen bu icir pelem ben cepet wa wis mau icir pelok langsung nyangkok kan cepet tandur ndek tegal enggak akeh sak tok cepet kembang langsung wa mari wa ditebasno berangkat haji nebasno pelem sak wit soalnya nebasno sak tegale maknanya kan temen pun kembali ke cerita ketika Rasulullah kali Sayyidina Abu Bakar Siddiq mendelik kok mendelik bersembunyi loh singidan nek boso bojonegoro kan delik nek jerone guwa iku Sayyidina Abu Bakar Siddiq bentuk kalau jengking cetek nang kalau jengking sing ngentup iku komedi kalau jengking Arab nang manggone ning Arab mosok kalau jengking grabakan abuh dientup kalau jengking subhanallah saking tawadhuke Sayyidina Abu Bakar ten kene Kanjeng Nabi saking hormate dientup kalau jengking loro ndak karuan gak wani sambat dimfet iya dimfet pucet nang gemeter ketok Sayyidina Abu Bakar pucet ditakoni karo Kanjeng Nabi lampu zaman gemeter apa sampean wedi konangan mboten Kanjeng Nabi apa zaman wedi ditangkep wong kafir mboten Kanjeng Nabi bersamamu gak ada kata takut ya Rasulullah lah kok gemeter pucet apa sampean getun ninggal no Makkah mboten mboten getun lah apa kok pucet apa sampean mau melu ndek Madinah mboten ngoten mboten lah apa ento polongking ditampil kalau jengkinge karo Kanjeng Nabi didoni terus waras pletas tanpa bekas jadi idune Kanjeng Nabi niku obat lene itu ne wong gerabakan, ya Allah makanya ini nanti intinya kita diperintah untuk meneladani Rasulullah menjalankan Islam secara benar mengkhitankan anak lek wong kuno biyen niku bahasane nyelamaken nyelamaken niku ngislamaken wong ancen nilate wong Jawa. Biyen kaku-kaku kate ngomong ngislamaken repot digawe nyelamaken. Iku maknane ngislamaken. Wong Jawa Bu. Kate ndonga Rabbi firli wali walidayya. Gak iso ngomong wali walidayya, ra iso ndonga wali walidayya, gawe jajan iwel-iwel. iku wali-wali daya robbana atina gak iso robana gak urap-urap wong Jawa ngono la tuzik kulubana ndak iso gawe ya gawe kulub-kulupan pokoknya jurusannya no departemen perbadokan lah lho nggih to kongkon muni syamir khairon fatrukil Bago, ndak iso diwaca semar gareng petruk Bagong. Iku filosofine wali songo biyen Syamir khairan fatrukil bagho. Dimaknani Syamir cancut tali wondo sira. Cancut tali wondo iku temenanan. Khairan ing lakoni kebagusan. Fatruk mongko ninggalo sira al bagho ing kelacutan. Syamir khairan fatrukil bagho. kenek lesane wong Jawa diwaca Semar Gareng Petro Bagong sebab lisanul jawi lisanul onde-onde wa tempe wal ote-ote Muga-muga nak Rafa Darel Prasetyo Estu-estu sakit dados anak ingkang sholih Dongane bu Terutama ibu Dongane ibu nenggene anak Iku luwe mandi Timbang dongane wali sewu Tak baleni, tak baleni Pengumuman Dongo ibu nang anake eh? iku luwe mandi timbang dongane wali sewu ayo sampean kelilingo gelek wali sewu saben wali siji jaluk idongo setiap wali siji saman jaluk idongo oleh dongoe wali sewu iku sek kalah ampuh dibanding dongoe ibu kalah mandi dibanding dongoe ibu makanya ngapunten ibu-ibu karena ibu dongoe mandi di anak sorry bapak dalam hal ini sampean gak pati katut wong lanang kume imbu lha ndek anak kok sing mandi dongane ibu iya soalnya anak iku sing meteng sapa jawab sing banter sing hamil sapa sing ngeden ngetokno anak sinten engko lek ana anak ngengek pipi sing nyawiki sinten anak luwe sing dulang sinten anak ngelak sing ngemiki sinten lah bapak lah apa bapak ini panitia keringan tok itu karena ibu dongane mandi di anak ngomong sak ngomong sing hati-hati ngendikan sak ngendikan sing hati-hati karena setiap ucapan ibu kepada anak itu menjadi doa ojo kemalan ngurang ajar no anak ojo gampang-gampang bodoh bodoh no anak goblok goblok no anak mandi ucapannya sampean temen anak diwuruhi belajar sekolah apa ngaji kok repot ibuke gregeten oh kon niku goblok goblok temen anakmu lah nek anak sampean goblok wong sampean mbokne berarti sampean yo mbok-mbokane wong ngono oh, wong tua ngono iku halo padha-padha kaya ngomong sing apik aja kaya anak akeh tingkahe akeh polahe delok no ndak karuan kok niku gak kena dituturi wong gerang, pola cek kurang ajar kon. Kurang ajar temen anak sampean. podo-podo ngomong mesin genah. Hmm, Masya Allah nak pola cek Bener kon niku kate dadi kiai. Cek dadi kiai anak sampean. Bapak zaman dua anak dadi kiai ngoten seneng nama mboten? Sik sik sik, menurut sampean profesi koyok kula ngeten iki enak nama mboten? Nek eh, sing ngomong enak monggo munggah ganteni aku ae. Agen, agen, monggo. Monggo ganteni monggo. Nggih. Engko sangune PN, PN. Enak ya apa? Ndak karuan nang ele. Lho. Ngaji kakean guyon jare dagelan. Engko gak dikai humor. Buyar sing dijak ngaji. Apa maneh nggo anak cilik wis dijewet anake nangis pamitan. dia aku mulai sih dia anakku nangis dia ancen dijewit. Soale ngaji nih gak enak. gue ngaji kedawan suwe ya germengi uang pengajian mekoh no uang gak mari-mari. gue ngaji diluk saya ngundang orang-moring, ya undang temen-temen ngaji gue ayam nelek ceret tinggal mulai, Gak tepak eh wes Susah. Nah kula nuturi uang, lek iso ngomong tok gak iso nglakoni kabur maqdana indallah an taquluna nama la taf'alun laknate gede wong sing mengiso ngomong tok gak iso nglakoni ilal iqab yusra'u dipercepat siksanya aku nyuturi wong sakmene akeh sing tak sampeno salah dilakoni wong sak pirang-pirang berarti saya menyesatkan banyak orang jutaan orang yang saya sesatkan no, oh, sak piro dosa sing kula tanggung resikone abot donya akhirat orang seperti saya mulane pantas nek bayarane larang soalnya resikonya abot <laughs> buk Ngomong sak ngomong sing hati-hati nang anak. Masio ta anak iku wani karo sampean, aja katik sama narani kualat. Didongakno mawon. Waras engko bekti nang sampean. Wong tuwa kadang keprojot, arek wani karo wong tuwa, kualat kon. Kualat temen anak sampean. Lah anak sampean dadi anak kualat, sorry, berarti biyen sampeyan nalika bengi-bengi tiap malam petentengan karo bapake arek-arek ah oh meruntus iku meroses wong kualat iku Zaman meteng sangang wulan punjul mendah-mendah ku yang gembel wong kualat. Zaman ngelahirno oh, oh, ini ku yang ngetok no wong kualat. Lain anak zaman kualat, mau zaman bokne berarti zaman yang mbok bok aneh wong Loh. saya ngapik ngomong. Sebaliknya karena dongane ibu iku mandi, ucapan ibu iku mandi, bagi anak cok pisan wani karo ibu. Belum pernah ada dalam sejarah anak uripe isok mulyo barokah janji wani karo wong tuwa jangankan anak berani sama orang tua jangankan menyakitkan hati orang tua anak tidak gatekkan tidak mengereken nih loh Terus pokoknya tidak menggatekkan wong tuwae luwe-luwe ibu iku ae ndek donya kena coba gede bukan hanya wong biasa wali lo wali gak gatekno ibu eh, kena coba konten cerita seorang wali yang sebenarnya fenomenal dan legendaris namine wali juret nate pireng napa dereng lagi berta omong no kok dereng Kupeng kupingmu kupeng kuping ngopo nembe pireng ngono lho wali juret niki seorang abid ahli ibadah ahli sholat dia punya ibu sampun sepuh sangat wis nopo nggih lempok ngertos lempok mboten pokoknya yo sembuarang iku ngladeni wis dahar yang dulang ngunjuk yang ngombeni pakaian yang ngelambeni pipis ngengek yo nyawi ten punti punting gendong sebenarnya wali juret niki nek kali mbokne yo wapi yo hormat yo takzim tapi sayang ketika melakukan sholat sunnah wali juret iki luwe penting no sholat sunnah timbang mbokne timbang kepentingannya mbokne padahal nek cara aturan sing bener anak ngelakoni sholat sunnah durung rampung ditimbali ibu eh urusannya penting iki sholat sunai kon batal no penting no ibu edise dhisik urusannya karo ibu e beres baleni sholat sunai misale ono anak ngelakoni sholat duha seoleh oleh ibu ibu nenyelok nyeluk urusannya urusane penting lagi sholat duhane kon batal no, penting no ibu edise nek urusannya karo ibu selesai beres baleni sholat duhae sholat sunnah tapi nek sholat fardu tetep dipentingno salate dhisik baru urusan karo ibuke. Paham? Ya wis. Lah wali jurat iki ketika nglakoni salat sunah dipanggil ibuke, mentingno salat sunahe. Beliau nglakoni salat sunnah Allahu akbar. kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan ibu asila. Ibuke nyelo. Ret ret hmm, mbok ngelak ret enggak enggak lek kate ngombe aku kok iki ancene ngono ceritane kok hmm, mbok jokokno ngombe ret enggak direken karo juret Allahu akbar terus no salat subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Pret. Mbok cukup nongong biret, direken si karo juret. semi Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Ret. Batine juret mbok ilapo sih karo wong sholat mbok oleh mari sholat sholat bengak-bengok gak direken karo jurat Allahu Akbar Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi ret mbok jaluk ngombe ae gak kon reken rek juret kebangetan mangkel ne juret loro atine mm, ret juret olehmu menting no pangeran nganti mbok gak kon reken ret wong sing lairna kon niku mbok ret dudu Gusti Allah sing ngeden ngetokno kon ya mbok sing ramut kon ya mbok la mbok njaluk ngombe ae gak kon reken madul nang Allah ki mbokne juret ya Allah kula ngertos juret anak kula niki ahli ibadah ten panjenengan Tapi kula niki gelo Gusti ati kula lara, kula njaluk ngombe ae gak dicukukno. Wong kula niki mbokne sing ngeden ngetokno juret nggih kula. Sing gembol sangang wulan luweh mendah-mendah nggih kula. Bapakne gak tau gelem genteni. Namung nambahi bahane tok. Ati kula lara Gusti. Hmm, sak dereng kula pejah, kula nyuwun Gusti, mugi-mugi juret niki jenengan paringi coba sing gedhe, sing kira-kira juret mboten kuat. Temen Bapak Ibu. Dituruti karo Gusti Allah, juret iki nek coba sing gedhe. Critane ngenten coba ini. Ana pelacur. Ngertos pelacur nggih? Cara mriki napa? Oh iya begenggek. Eh. kok fasih men onok pelacur meteng nom tepak melaku melaku di sebelah omai juret nang udan deres diceritakan pelacuriku ku wayu coro kene ono koyok endi si sebelah kene sebelah kene kano kano kano duh kok ngenyek bukan berarti wong kene elek-elek justru wong kene ayu kabeh engko lek tak gawe contoh siji liyane mesti miri, makane seganok ngono ae pas pelacur iki mlaku-mlaku ndek sebelah omahe juret udan deres gelek iup-iupan nah kebetulan di depan rumah juret itu ada saumah gitu bahasanya kitab lek cara kene ya langgar yang biasanya juret sholat di situ mlebu ndek musala juret tepak salat subhanarabbiyal a'la wa bihamdih begitu weruh juret pelacur iki langsung kesengsem jatuh hati anjen juret iku yang ganteng ya yes, kira-kira kaya aku lah kaya sapa kate gawe contoh sopo kok ya langsung jatuh hati batinnya pelacur uh ada mangsa nih pasang aksi ah langsung bajunya yang sebelah atas itu dibeledehkan beneknya ini loh dibeledeh no sehingga ben kelihatan buah apa nih dia langsung duduk di sebelah kirinya juret dengan harapan nanti begitu juret selesai sholat uluk salam yang kedua langsung melihat dia bener selesai juret sholat Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi yang ketok mentek-mentek jiwa tengen langsung dirayu mas layani aku dong ayo dong mas kan ini lagi hujan wong juret niku wali dirayu model ngoten enggak no I reckon you <laughs> aku gak ngereken kamu anjen juret iku wali jare pelacur mas jangan gitu ah apa aku kurang cantik ayo dong mas gratis kok mas cari juret enggak sekali enggak tetap enggak pelacur di akhirnya ngancam mas gelem tak gak ayo katek saman gelem aman kan apa-apa tapi lek saman gak gelem awas man aku bengok jerit nunggu uang kampung metu kabeh aku ngomong saman perkosa saman ditangkep di penjara ayo gelem tak gak diancam Pak gek sing ngancam wong ayu iki umpama sing dadi juret wong grabakan ngono ya apa Hah nah, wong kene gak diancam gelek-gelek Halo juret enggak enggak enggak ini akhafullah aku takut sama Allah nekat ini pelacur bengok teman, tolong tolong aku diperkosa Wong kampung metu kabeh. Begitu wong kampung teko, pakaiane pelacur iki langsung disuwek-suwek, dirobek-robek nang buk letang-letang lumah-lumah jeblablak. Bapak-bapak, aku diperkosa wong iki, Bapak. Tontonan ta Bapak iki lho, Bapak. Nah, wong kampung yo kesenengan nyawang letang-letang. Gak interogasi, tangkep, juret, diaret-eret, diajar, musolai dibakar, romai dirubuhno. Coba, gara-gara gak ngatekno ibuke kena coba kaya ngono apa maneh wani nang ibuke lho kene isih ana ah anak sing wani karo ibuke kok kata kabeh sih nduk kene Embo. Eh, akhirnya juret di penjara bapak ibu keputusan pengadilan dihukum mati selama di penjara juret munajat nang Allah ya Allah Kurang apa saya beribadah dan mengabdi padamu ya Allah Tapi kenapa saya diberi cobaan seberat ini Ada petunjuk itu gara-gara kon gak ibu ibumu Akhirnya juret nyuwun dipanggil nih kala ibu Eh begitu ketemu jaluk sepuro Namanya ibu Nang anak sak mangkel mangkel sak geting-getinge Tego loroe neng gak tego Patine Jaluk sepuro di sepuro karo ibu nih balik ini di penjara ringkes cerita menjelang hukuman mati dilaksanakan juret diomongin nangal gujone juret besok hukuman mati dilaksanakan apa permintaan terakhir kamu kan biasanya ngono akhirnya juret ngomong saya punya permintaan terakhir tolong pertemukan saya dengan perempuan yang mengaku saya perkosa itu yang menyebabkan aku dijebloskan ke penjara Di dipetokno kayak pelacur wes mana? Mana ngono ae kok nglairno kenaan pelacur mana nggawa bayek dibeto sak bayine ten ngarepe juret disakseni wong akeh juret ngomong ayo saksenono aku salah tagak ya Allah Bapak Ibu bayine pelacur iki lho karo juret didudul wetenge eh yi maksudnya yi ku bayi duduk yai yi ayo ngomong bapakmu sobo subhanallah bayi ku iso ngomong kan dalam sejarah bayi yang bisa berbicara itu ada empat di antaranya Nabi Isa alaihi salam ketika masih bayi bisa bicara termasuk niki bayi sing nyakseni juret bayi iso ngomong bapakku duduk pak juret bapakku wong angon Ibuku ho hi hihe karo bapakku nganti wetenge blending. Sejatine bapakku wong angon, omahe grabakan. <coughs> Dari kesaksian bayi ini, Juret dinyatakan tidak bersalah, dibebaskan dari penjara, musolai dibangun meleh, omae didandani maneh. Tapi lak wis mari bengep kabeh gara-gara ngelirwakno e Allahumma sholli ala Muhammad makanya kembali kepada nyelamakan ngislamakan diperintah untuk totalitas dalam berislam sebagaimana perintah ya Allah nenggulon jenengan ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah kok meneng telat ولا تتبعوا خطوات الشيطان ngenteni dikongkon innahu lakum aduwwum mubin he wong-wong akeh sing padha iman mlebu sira kabeh ing dalam Islam kafah secara universal menyeluruh totalitas sing temenan leh ngelakoni Islam melebune sing temenan bleng gelundeng namanya melebu iku gelundeng nek gak gelundeng iku gak melebu untuk untup ibu-ibu kira-kira enak ndi gelundeng karo untuk untup iku bu kok guyu sih gelundeng karo untuk untup iku enak ndi bu Bapak-bapak e-, enak nanti Pak, gelundeng karo untuk untuk Oh sing jawab, ya untuk untuk saya terus gelundeng. Apa yo Namanya melebuiku itu ya gelundeng. Lo lek sampean ngelakoni Islam temen, melebu Islam gelundeng, Menin di akhirat yang melebu swarga gelundeng lah neng lakukan Islam gak temenan melebu Islam kok mek untuk untup-untup akhirat di akhirat suwargomu yang suwargo ono ta suwargo untup-untup nah sekarang kita berada dalam keprihatinan betapa banyak orang yang berislamnya tidak sungguhan Islam hanya pengakuan bukan pengamalan lebih-lebih kita sekarang memang sudah masuk ke wilayah ekstrim ritual. Understand? Yang ngono, Mas yo gak ngerti ngomong oh, yes ngono yes. Tak ini mana yang banter lan jawab. Kita sekarang memang sudah masuk ke wilayah ekstrim ritual. Understand? Yang ngono. Secara formalitas Islam, wadai Islam, kesinge Islam, Bungkusnya Islam kebiare Islam penampilannya Islam tapi isine memprihatinkan prakteknya memprihatinkan niki kata napa kata niki uh kata pol ono wong modele Islam maca Islam hmm, koyok seh mbok lor mbok kidul lejuban lewandung nganti kelengsreh lemah kalian ngiras ngiruh nyaponi laran Sorbane dawane 800 meter. Tasbihne iku sak kelopo-kelopo. Kapan bayi muter tanggane horeg kabeh. Soale lakune bayi kaya sepur. Cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek Islam pol iku nek istighfar mantep astagfirullah. Hel astagfirullah. Hel astagfirullah. Hel astagfirullah. Hel. Tapi dua utang gak nyaur. Gak imbang karo eh Astagfirullah. astagfirullah. Ngrowong ayu ya penderangan matane lulu lulu sapa iku kate nandi kok ngono. Sorry. Ngapunten sanget. Banyak yang salah arah. Kalau dulu dulu iku biyen. Biyen niku dulu. Dulu iku ya biyen. Biyen niku namanya jargon takbir Allahu Akbar itu digunakan untuk perang lawan setan sampai sekarang jadi simbol wong haji balang jumroh bismillahi Allahu Akbar balang setan Allahu Akbar dulu itu untuk perang lawan penjajah huh. makanya pejuang kita pahlawan kita diparingi menang lek dipikir logis gak tuh wong Indonesia pejuang biyen iki gak duwe senjata sing canggih, pucukan. Penjajah senjatae canggih. Punya mungkin ini mek ana Mariamah. E. Gak duwe pesawat, gak duwe motor tank. Tapi kok iso menang? Kekuatan Allah. Allah sholli ala Muhammad. Peran para ulama dan para kiai sesungguhnya besar cuma gak diketokkan halo uh zaman perjuangan biyen kiai gak duwe granat gak duwe bom krekel di kelompok no ditirakati diriadoi wacana ayat ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا ayat itu diwaca sebulno ndek kerekel ana mobil tank wae penjajah sawat kerekel iku karo para kiai Allahu akbar meledak ono pesawat kayak penjajan di ndukur diantem kerikil Allahu Akbar dar ngono aku tahu maca ayat iku tak sebolno krekel tak antemno kucing meringis tok kucing kan percobaanku, lah kok meringis tok <coughs> dulu Allahu Akbar itu untuk perang saiki karo arek-arek digawe demo makanya kadang maaf Islam di dunia internasional dinilai negatif bukan salah Islam Islam paling benar oknum yang keliru mempraktekkan ajaran Islam halo Allahu Akbar saiki digedhemu karo arek-arek Allahu Akbar Allahu Akbar turunkan harga begenggeng. ngono wis aku aku ngrasakno Allahu Akbar, Allahu Akbar. Toko diobong. Allahu Akbar kok ngobong toko. Wong sing gak ero rumangsane maknane Allahu Akbar, ayo ngobong toko lak ngono. Allahu Akbar, toko diobong. Tokone kok obong, geni bulat-bulat. Sing duwe toko wedi, mlayu metu. Lah sing ngobong terus mlebu, balik oleh rokok, gula, kopi. Allahu Akbar digeng rampok iku. Eh mbuh. Allahumma salli ala Muhammad. Saya jadi teringat apa yang telah diprediksi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayati zamanun ala ummati la yabqa minal islam illa ismu wa la yabqa minal qur'ani illa rasmu wa masajiduhum kabirah walakinnaha kharabun anil jamaah gak melu nyangoni gak dek cerewet po sing nyangoni lo menengah anjen lambe ini wong wedok sing ngono iku pak gak kaget ngono iku pasar Arab Mekah Madinah Jeddah Riyadh pasar Arab iku sing dodol wong lanang sing tuku wong lanang gak tapi rame padha lanange ngenyang barang dikekno oleh gak mule wis kam saman hadza asyara riyalan qala ay wa syukran wa afwan mule pasar krian sing dodol wong wedok sing tuku ya wong wedok beyuh beyuh ramene duduk-duduk wong kate tuku salak sak kilo e setengah jam dhewe ngate tuku salak diulak-ulik diulik ulak sik didemeki barang salak e kok gembuk-gembuk ngene yuk iki salah kapan iki salah winginane yo enggak dhek sik tas teko iki kok mobile sik tas merono cek gembuke yo paling salah winginane enggak percaya ya wis iki salah tas teko salah saiki yo ngene iki modele ini sak kilo piro yurgane yo 15000 cek larange sik yo salah cilik-cilik sak upil-upil 15000 <laughs> bakule mangkel dilokno salah sak upil-upil hmm dek dek rupamu ayu upilmu sak salah-salah aku kan lono sak upil berarti upilmu sak salah iki lah ngono sing ngono iku rewel di mana pada zaman itu agama Islam hanya tinggal nama Islam mengkaryaran Al-Quran hanya tinggal tulisannya masjid semakin besar megah, mewah, indah bangunannya tapi kosong jamaahnya ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah tiga hal yang diprediksi Rasulullah ini mari kita cermati kita teliti kira-kira sekarang udah kejadian apa belum le'e eh, wes kelakon alamat kiamat benar-benar sudah dekat coba kita cermati satu-satu ringkes-ringkes mawan pertama la yabqa minal islami illa ismuh agama Islam hanya tinggal nama niku wis nemen kelakon ini amaliai mboten mencerminkan islami halo eh mbuh gak direken no. ya seperti tadi yang saya sampaikan salah arah Allahu Akbar dikait demo sebarang ngono iku maka secara pribadi saya itu nggak setuju le bulan Ramadan siang hari warung makan sing buka diobrak-abrik ngono aku gak setuju aku. Jarno kalau menurut saya warung makan di siang hari bulan Ramadan bebas buka kan malah enak sing poso karo sing gak kan ketoro gena oh <laughs> kok marung yuk gak poso yuk, dituturi gena apa artinya warung makan dikai sepanduk kayak tutup tulisannya hormatilah orang yang berpuasa di jeru ake sikil-sikil sing marung yuk ngetok sikil tok jare sing ake wong kene jare Indonesia ini negara dengan prosentase jumlah penduduk muslim terbesar di dunia Makanya kuota jamaah haji tiap tahun Indonesia paling kata Penduduk muslimnya prosentasinya paling besar. Tapi kenapa? Prestasi sing elek-elek iki lho dibawa dhewe. Korupsi Indonesia ranking 4 sedunia. Alhamdulillah. Duh, orang gendah tuh. Pornografi, porno aksi juara gitu. Sponsor-sponsor yang ada di televisi rata-rata mengandung pornografi, betul? klip-klip video musik rata mengandung pornografi betul itu merusak moralitas anak-anak kita generasi muda kita coba kalau ada pro pabrik mobil atau sepeda motor mempromosikan produk terbarunya itu biasanya gambarnya dipajang di pinggir-pinggir embong di sebelah gambar mobil itu ada fotoe nah, yang dipajang di kono itu fotoe wong wedok apa wong lanang <laughs> fotomu gak payu ya ayo wong wedok sing dipajang foto ndek kono iku pakaiane berukut rapet apa setengah wudho? hmm kulino mentelengi yo porno aksi kita juara artis-artis kita yang laris itu yang goyangannya dahsyat meskipun suaranya jebrak masih tahu suaranya koyok drum ditaboi pokok goyangannya dahsyat laris suaranya enak tapi gak iso goyang gak payu pokoknya yang laris itu yang pinter goyang dombret goyang ngecor goyang ngebor goyang gergaji goyang patah-patah goyang itik goyang jengking goyang meleding goyang mulet goyang degek eh iku artis yang laris yo bangsane Jupe Julia Perez DP Dewi Persik apal anak buahku kabeh iku pokoknya trio macan, trio tekek, trio kadal, trio kodok sembuh ngono-ngono Lo stasiun televisi sak donya gak ono, Pak, sing kaya Indonesia leh no ngono iku paling akeh Indonesia. Ayo gelek ono. Stasiun televisi sak donya mim masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha wa jawiha. Ndak ono kaya Indonesia wakeh acara-acara infotainment, infotainment Eh? Ayo kaya lambemu iku. Pokok sing nyeritakno kabare selet merintis selet merintis. Apa sih? Oh iya selebritis. Dampak dari pornografi dan porno aksi itu apa? Free sex, sex bebas merajalela. Prihatin. Saya pernah baca hasil penelitian dari sebuah aliansi itu mengatakan penduduk Indonesia ini yang tercatat pernah berzina itu 26,4 persen sing tahu zino 26,4 persen iku sing konangan lawang kini kan roto-roto gak konangan tuh jadi nggak masuk data itu Ya Allah. Kalau secara administrasi penduduk yang beragama Islam mayoritas di kita 87 persen secara administrasi wong Islam niku janji ngucapno kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah Islam di EKTP catatane agama agama Islam 87 persen wakeh mayoritas ya muga-muga mawon sing persen mayoritas niki yo ktp ini melebus warga ktp nih Soalnya kalau tingkat pengamalan, rukun yang kedua, sholat. Sholat fardu itu sehari lima kali, tapi prakteknya banyak yang sholatnya lima hari sekali. Ini orangnya ya tekon dek kene koyo kok. Luwe-luwe tekan zakat, masya Allah. Haji wes prihatin mana? Oke. La yabqa minal Islam illa ismuhu. Islam hanya tinggal nama. Jawa Timur ini top. TOP, top. Sentralnya agama Islam di Indonesia ini Jawa Timur. Masjid, musola paling akeh Jawa Timur. Gudangnya TPG Jawa Timur. Gudangnya Madrasah Diniyah Jawa Timur. Gudangnya Pondok Pesantren Jawa Timur gudangnya ustadz Jawa Timur gudangnya ulama kiai Jawa Timur plus gudangnya lonte loh soalnya prostitusi terbesar se-Asia niku wafi riwayatin kenek doli radhiyallahu anhu niki nonton ini ana pelanggane ndek kene iki kaya Oh sering aku merono. Liwat maksudnya. Ya Allah. Nah terus siapa yang akan menghidupkan Islam kalau enggak umat Islamnya sendiri? Anak-anak kita mulai dini harus diajari Islam secara benar. Lebih-lebih saniki prihatin banget, Bu. Aliran macam-macam. Niki anak-anak jenengan boten dibentengi Islam yang benar merawasno Allahumma sholli ala Muhammad yang kedua nuruti sampean gak mulai-mulai aku wala yabqa minal quran illa rasmu al-quran hanya tinggal tulisannya saya yakin sing rawuh ndek kene iki kuwabeh duwe al-quran nggih napa mboten percaya Pokoke ana tamu dicruwitani, alhamdulillah Dik, Qur'anku ndek omahku 5. Sing telu gedhe, sing loro cilik, eh, sing cilik iku rupane biru karo kuning. <laughs> Diwaca ayu, yo enggak. Nek gawe yo wis pokoke duwe. <laughs> Arek enom saiki iki menang gayae to. Kon maca Qur'an gak gelem, ngaji Qur'an gak gelem, gayae gak betahi. Rabi nu mas kawine Qur'an. uh, gak maca kaya santri pengpengan sarung anyar jasil licin kopiah ambles kalungan tasbih meripate celak kaya arek pondokan temen ngadep naib uh naibe grogi iki arek pondokan iki wedi keliru leh nikahno takoni karo naibe dek iki kok mas kawine apa dek Al-Qur'an Pak naib hmm, temen iki mas kawine ae Qur'an arek pondokan naipe penasaran takon dik mondoke ndek endi dik ah iku Pak Naib mboten nate ngaji kula <laughs> mboten saged kula niki maca Quran yo maca Quran gak iso Mas kawine Quran yo gregetno naipe gobek-gobek lo idealnya kalau pakai mahar Quran itu kan suami ngajari istrinya baca Quran tadabur, mengamalkan kan gitu lagi enggak Enggak iso maca Mas kawine Quran. Nek nah, ketok naipe godhog-godhog perasaan dekne. Napa apa naik? Napa Mas kawin Quran niku mboten angsal? Oleh dek wis apik timbangane Mas kawin domino. Quran itu benteng. Haisnun hasin. Benteng yang kokoh. Orang yang ahli Quran itu besok di akhirat gak akan pernah tersentuh api neraka. Di saat Kebanyakan manusia bingung mencari jalan surga. Ahli Quran malah dicari sama surga, malah digelei karo suarga. Kan surga itu rindu kepada empat golongan manusia. Al jannatu mustaqatun di arba'ati nafar. Kalau Ramadan kemarin kulon jenengan bener, pasti kita termasuk empat-empatnya. Pertama, talil Quran. Orang yang ahli baca Quran kan kemarin Ramadan kita diajari untuk ahli baca Quran. Buktinya tiap malam tadarusan. Gimana bang Ge? Nah, makanya ikut belajar supaya setelah Ramadan tadarusan Qur'an semakin rajin. Pertanyaannya di gerapakan kene biasa ya lek bengi ulan Ramadan do tadarusan Qur'an saniki Ramadan sudah selesai, tadarusan Qur'an terus apa prai? Ngerti ngene gak berangkat aku. <laughs> Sembuh, sembuh. Dek donya ae. Qur'an iku benteng. Omah iku kapan ana Qur'ane gak kira dileboni demit lho Pak omahku quran ya Pak aku kok gelek kelangan duit lho aku yang nyolong itu doyan onde-onde itu. Quran itu benteng, terutama anak-anak kita dibentengi. Generasi muda, anak-anak perempuan terutama bentengi nggak Quran, aman sampean. Ada lanang saya gigu celutak-celutak. Hati-hati, kapan-kapan dicak lunga metu sepedaan dibonceng, ndek sepi-sepi gon sepi-sepi sama dilerek no hmm, waspadalah waspadalah kate arek lanang tangane mulai celandaan gerayang-gerayang kowe nek diwacano auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas malikin nas aman sampean paling arek lanang ya balik jengkel oh, gorong diapa-apakno darusan hmm kadang gak yang arek wedok oh, ndek sepi-sepi digerayangi pupune tambah mendesah kok ya eh, eh, amblas kon minimal wacana takbir kadek gerayang-gerayang tangane wacana Allahu akbar Allahu akbar itu minggat-minggat setane halo bu anak-anak ikan ngaji Quran nggih kan belajar Quran ge wong tua duwe anak lang anake iso ngaji Quran iku wong tuwae harapan besar mlebu swarga enggak ndonga diamini iki ngono pemberitahuan amin niku nek kalam doa nek muga-muga amino pemberitahuan kok diamini ngaji mudak dalu kok mudak bento to saya rungok nasi aku ki mau dongo apa memberitahu wong tua duwe anak kok anak iso ngaji Quran iku wong tuwoi harapan besar melebu swargo. amin meneh iki pemberitahuan Anjan kadang-kadang yo ya mu balik mu balik yo kadang-kadang ora wayang dongo yo ya, amin Allahumma eh, amin Allahumma aku mentolong ngantem sandal ayo orang wayah donga kok amin ada gemel, Gak tepak. Amin niku nek wayah donga. Masuk Pak Lurah gak pemberitahuan kepada warga masyarakat besok hari Minggu diharap untuk semuanya ikut kerja bakti. Amin. Lu anak itu luar biasa, ake wong tua mulio gara-gara anak, suwargo gara-gara anak. Al aulad hirzun minan nar wal ajlu ma'ahu bara'atu minha sorry tak wajah cepet soalnya masih tak wajah arang-arang sama yo ngerti padha ae gak ngenyek anjen yo temen no. makanya saya ngaji itu jarang mengeluarkan dalil loh, dalil no gak dunung ngono kan, kayak pengertian ngono ae soalnya nek dalil-dalil aku gak hafal <coughs> anak yang bisa ngaji Quran itu bentengnya orang tua dari api neraka sampai yang dua anak iso ngaji Quran bu Lho terus anak itu sama jak mangan bareng. Iku dosa sama diangkat Allah, sepura Allah, sama dibebas no rokok Alhamdulillah. Ngono Joko amin Allahumma. Ungkapan syukur dua anak model ngono iku. Oh, so anggere krungu Allah Subhanahu wa taala amin. Anggere krungu swarga amin. ini wayang dongo iku amin Halo. Saya saiki aku takon ibu-ibu kepingin dua anak sing Sergep ngaji napa mboten? Gampang. Sama nek kepengin dua anak sergep ngaji ku resepe gampang. Ya apa? sampean sergep ngaji. Tak apa kok sampean sergep ngaji, anak-anak sampean diprogram Gusti Allah jadi anak-anak yang sergep ngaji. Kalau Allah yang memprogram, nggak mungkin salah. meski tepak programnya Allah gak tahu kena virus. Gak pernah error, gak tahu ngebleng. Bapak-bapak zaman seneng nama boten dua anak sing penggaweane eh karo mripate wapek, eh seneng nama boten, Pak Lene gak seneng lehmu eh marenono anakmu gak kira eh anak itu nyontoh wong tuwae Madrasatul Ula, lembaga pendidikan yang pertama, sekolah pertama bagi orang anak itu orang tua. Durung kenal pos Paut durung kenal playgroup. Sekolahan sing pertama iku wong tua. Bagaimana orang tua memberikan keteladanan? Seperti itu. ini anak. Lek wong tua ngekei teladan api, anak api. Tapi lek wong tua ngekei teladan elek, anak nyontoh elek. Ma fil aba fil abna. Apa yang ada pada orang tua itu juga akan terdapat pula pada anak-anaknya lek bapake kok jenenge kalong anake mesti dadi kampret wong anake kalong iku jenenge kampret bapak kalong anake kampret bapak nyolong anake ngapunten kula niku biyen tesih cilik kula nate nyolong Sapa ngomong maling mau? Sik ta ojo kesusu dilokno maling. Maling-maling. Kula biyen tesih cilik, kula nate nyolong. Tapi kula sik cilik, kula gak ngerti lek nyolong iku dosa. Weh. maling-maling. Hmm, hmm, sik cilik gak ro lek dosa. Nyolong apa? Nyolong kedondong. Ana tangga duwe wit kedondong kembel wae. Tua-tuaku kepingin tak colong. sampai saiki lo seeling kula konangan sing duwe dijenjet kaosku ayo nyolong ayo sampai sekarang masih ingat saya tercatat dalam sejarah hitam kehidupannya Anwar Zahid kula dijenjet kaosku karo sing duwe diwedekno ayo kon nyolong kon kandakno bapakmu ya Allah hanya sekedar digetak diomongi tak kandakno bapakmu pucet kula wedi ku ndak karuan lapo setahu saya bapak saya nggak tahu nyolong makanya aku diwedekno tak no bapakmu wedi lu sekarang omongan tak no bapakmu ikan goni anak wis gak mandi anak saya saiki diwedekno tak no bapakmu gak wedi lha apa ini luwih nemen ana anak nuwakal kon gak wedi karo bapakmu belas wong iku e tak wedeni kon rene wonge ngono saya sering itu sampaikan ono anak nyolong jambu konangan sing duwe diwedekno ayo kon nyolong jambu kandakno bapakmu tepakan kandakno iku wong ndek dukur iku nggo plastik kresek iku malah bapakne diomongi bapak aku kata di dikandakno sampeyan pak <laughs> ya jare bapakne oh yo yo yo bapak tak modon iki wis bek iki plastike ngono sembuh paham gak maksud ulang ya? artinya nyontoni sing sae ten kene anak. Kenapa anak sekarang suruh ngaji kok bulet? Soalnya wong tua yo ya gerange ana ya yo setel. Terus nyata-nyata dipanggil Allah untuk jamaah sholat isya. Hayya 'alal falah. Enggak berangkat tuh soalnya abot damar bulan. Embo. Eh, Dah Quran anak itu janji isok ngaji Quran harapan besar 99,9 persen solih bahkan kalau saya berani memastikan soalnya nopo dibimbing karo hidayah Quran dituntun karo barokah Quran karo mae Quran arek lagi gak iso maca Quran sing ngono iki kok dadine tonton arek-arek sing bengaweane bengak-bengok turu tembong iku rambutnya semir abang ijo kuning kupinge dicenteli ke becak iku ya kok ana Quran kau ngon mau lak gak kira entos ya kenapa ya karena nggak pernah tersentuh oleh Al-Quran sama sekali ikut tadi ini pun yang ketiga iya iya wa masajiduhum kabirah walakinnaha kharrabun anil jamaah masjid semakin besar tapi kosong jamaah niki pun kejadian apa tereng. uh, sampun di setiap kota sekarang ada masjid besar namanya macam-macam masjid besar at-taqwa masjid besar al-muttaqin masjid besar al-huda tapi masjidnya tok sing besar jamaah subhanallah pemane sobo hmm, masjid kau kaono sing sholat jamaah sing nabo beduk ya wong iku sing ngadhan ya wong ayo bu aku dhewe wangi nyaut iku ngono bu sing nabo bedhug wong sing ngazan ya wong sing pujian ya wong sing komat ya wong sing ngimami ya wong sing dadi makmum ijen ya kok wong ijen nom wong wis mambu kuburan nabo bedhug wis gak kuat banter bedhug ditabuh mek ngeder lulange tok entah bae logor glodak glodak cokok ditabuh meneh truk glodak nganti ping telu truk glodak wis masuk waktune azan tuwa as-salatu kairum minan <laughs> melas mari azan ning gremeng karepe dhewe eh karo ngenteni wong be ono sing melu salat gaene pujian ancen pujiane wong tuwa golek tak tirakno sobakana Allah awahil ngadi sobaka Allah wabikamti tengah-tengah pujian ini kurungu di jadi ngono keraca keraca keraca kesapan nengat ini oleh uang temen gak rugi neku pujian sopoy kok kate melu jamaah dengkek teko cendelo ancen jeding ke sebelah masjid yo kan karo nerusno pujian ning ngali mompel lengkai di dengkek ah wong nyolo kodok tiba Jadi <laughs> duduk wong kate menu salat wong nyolo kodok mampir ngoyo mari ngoyo yang ngeluyur mana rasaku kate melu salat ngoyo tok luyur meneh kurang ajar tiwas ayem aku oleh rewang terus oleh pujian ngalimum bil goibi wasyadati Allah ngalimum katok le pujian kanok sing teko balik blas untuk situ oh wis putus asa dene timbangane gak ono sing teko ko mati ae kesuwen dregeng dregeng ngadeg komat Allahu Akbar Allahu Akbar Asyhadu alla ilaha illallah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kayang ngalal sola kayang ngalal pala kodiko mati sola kodiko mati sola wong tua akhirnya ku sholat ijen ya masjidnya gak wedi padang kipas angin 14 si petek kabeh jero masjid tidak dilesos wuku wuku wuku lewong itu kuru kena kipas biut biut sholat ijen gak no koncoe lah dia ngerti dalam keadaan seperti itu kan dianjurkan untuk niat jadi imam saking pentingnya golek ganjarannya jamaah karena bicara masjid tentu saja bicara sholat masjid dibangun untuk sholat bicara sholat itu perintah didapat dari peristiwa Isra Mi'raj perjalanannya yang diabadikan dalam Al-Quran minal masjidil haram ilal masjidil aqsa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dari masjid ke masjid untuk mendapatkan perintah sholat perjalanannya dari masjid ke masjid sholat harus di masjid makanya sampai sholat ijen nih loh kon niat dari imam golek ganjarannya jamaah Lu kok niat dari imam mong sholat ijen makmumnya siapa? eh be ono jin jen kok sing gorong yang wajib sholat kena khitab kewajiban sholat bukan hanya manusia kan jin kan yang wajib sholat makanya sholat ijen kon niat jadi imam dia ini ngerti niat jadi imam nawa itu usolli fardos subeki roke ngateni mustaqbilal kiblati lo karepe ya kata ini karepe ancen gak iso ngomong ora kata ini ya yang ngateni ngono mustaqbilal kiblati adaan imaman lillahi ta'ala niat dadi imam ya rodok banter mocoe Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Sepoko guyokno wong lah sampai rampung gairil magdubi alaihim waladdallin Lah kok ana sing amin temen to Amin mikir dhekne sapa sing amin ndak krungu wong dik jeding mau ana kraja-kraja ya wong nyolo kodho gak krungu klesete wong teko kok ana amin iki sapa hmm, wulune langsung penggorok-penggorok, sirah krosok gak wedi rambutin jebobok wedi dhekne sakjane kate maca surat sing rada dawa tapi kadung kedisan wedi wis perhaluan bandeng setir ganti sing ndek-ndek wis kul kan cepet nah karo penasaran pengen weruh sing amin niku sapa dadi maca kul karo noleh bismillahirrahmanirrahim kul huwallahu akad Allahu somad bareng noleh ketok ndek mburine ireng-ireng jejer-jejer kepi jenggote dawa matane sak lepek-lepek semaput dene lam yalid eh, tolong tolong nang lali mike gorong dipateni ini suarane tolong tolong masuk di sepikirnya masjid wong kampung isu isu kurungu bengok bengok jaluk tolong sumber itu ke masjid moro kabeh gerutuk gerutuk wong turu kaget jerantal melayu di masjid wong kelon iki lho diculno mlebu ayu ndek masjid saking kagete warung tanggoe do teko kabeh dene jeblah lumah-lumah ambekane menggeh menggeh takoni nang tanggoe lapo cak sampean lapo ojo oh, takoni aku tak noto ambekan dhisik tanggane sakno ana sing mijeti ana sing ngeroki ana sing labur balsem ngekeki minyak kayu bote ana sing ngekeki ngombe bareng ngombe yo sik elo cak ngombe yo sik iya tak ngombe aku apa iki ojo hmm. eh, diguyu ngelake ndak karuan jare Bismillahirrahmanirrahim gak legi belas piro sirgane gula kopi cek pahit temen gak legi ora legi <clears throat> wis gak popo wis pokok gorokane teles wis takoni tonggoe lha apa sih cak sampean katik bengok-bengok tolong-tolong lha apa ngene iki mau aku gak salat ijen lho kok ijen gak ana kancane ta cak kanca sapa dapuramu diceluk yo gak tekon aku wis celuk-celuk as-salatu khairum minan naum kanu sing teko balas aku salat ijen lho mau aku kan niat dadi imam lho bareng aku maca petekah Ancen gak iso muni Yo eh, kok ana sing amin to. Tak toleh ketok ireng-ireng kawethi jenggote dawa matane sak lepek-lepek. Aku kudu semaput mula aku bengok tolong-tolong mau. Oh bareng aku bengok tolong-tolong kok do teko kabeh awakmu. Mau tak celuk as-shalatu khairum minan naum kanok sing teko. Wis timbangane ngene mulai meneh azane subuh tak ganti tolong-tolong ae. enakan ngono be lah opo, apa tiwasan diceluk genah wong azan itu tujuannya untuk manggil orang diajak sholat berjamaah diceluk genah gak moro as-salatu khairum minan naum enak saya nah, sing gari larang yang mergo enak iku. Wong dicelok genah salatu khairum minan naum gak teko. Wis pokoke grabakan iki mulai meneh. Salat subuh jamaahe ben akeh, wis andane nggih model anyar ae. Heeh, mm pokoke masuk waktune nang nyekeli mik Pak Giyatno. Tolong <laughs> Kenapa sih sholat kok selalu ditekankan? Kan memang yang diaudit pertama, dipertanggungjawabkan pertama di hadapan Allah itu urusan sholat.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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.